kembali dalam pelajaran kita Sarah hadis kitab Umdatul Ahkam. Dan Alhamdulillah juga tanpa terasa kita telah menyelesaikan kitab yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam yaitu kitab Taharah. Dan pada hari ini kita masuk kepada kitab yang baru setelah kitab Taharah yaitu kitab Salat. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini adalah bab yang sangat luas ya. Kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat luas ya, pembahasan yang sangat luas. Sebelum kita menjelaskan kitab sholat, alangkah baiknya saya menjelaskan dua perkara. Perkara yang pertama, di mana mu'alif mendahulukan kitab toharoh terhadap kitab sholat. Dan yang kedua, mu'alif mendahulukan kitab sholat ketimbang kitab-kitab yang lainnya. Adapun mu'alif, itu al-imam, al-maqdisi rahimahullah ta'ala, Abdul Ghani al-maqdisi rahimahullah ta'ala, mendahulukan kitab taharah dari kitab sholat, sebagaimana telah dijelaskan, anna taharata syartun lissihatis salati faqaddama syarat ala masyrut. Adapun didahulukan kitab toharoh dari kitab sholat karena kita memahami bahwa toharoh adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kama sabata fi qawlihi ta'ala Ya ayuhalladzina amanu idha kuntum iras sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan kepada kita bahwa toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua dalam kitab Mudhatul Ahkam لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ hadis Abu Hurairah, Aisyah dan Abdullah bin Umar. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa taharah adalah merupakan syarat sah salat. Maka didahulukan syarat daripada yang disebutkannya. Sementara kitab salat didahulukan dari kitab yang lainnya, qabla di zakat qabla kitab saumi wa qabla kitab haji wa qabla al-kitab ini kitab ma yata'alaku bil muamalat bil buyu wal munaqahat wal jihad wa ila ghairi dzalik dzalika li umur adapun mendahulukan kitab salat dari kitab yang lainnya seperti didahulukan kitab salat dari kitab zakat dan didahulukan dari kitab saum dan yang lainnya dari bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, bab jihad. Hal itu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama kita ketahui bahwa itu adalah tartibu Al-Quran wa Sunnah. Sebab diantaranya dalam merupakan tartib ya, urutan yang disebutkan dalam Al-Quran dan urutan yang disebutkan dalam sunnah kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an wa aqimus salata wa atu zakata. Dari kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Faqaddama Allahu as-salata 'ala zakata 'ala zakati. Wa qaddama Allahu ta'ala as wa ila dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mendahulukan salat dari zakat. Penyebutannya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mendahulukan penyebutan salat dalam beberapa hadis dan di antaranya hadis bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamatus salat wa ita'iz zakat wa ita'uz zakat maka di sini faqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat ala zakat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat dari zakat maka di sini kita mengetahui bahwa Mu'alif mendahulukan kitab Salat dari kitab apa yang lainnya. Dan kita juga mengetahui <clears throat> bahwa salat sebagaimana dinyatakan oleh para ulama yaitu akadu furud al-Islam. Ini akadu furud al-Islam ba'da syahadatain. Yaitu apa? perintah yang paling ditekankan perintah yang sangat kuat perintahnya dan sangat ditekankan sangat ditekankan dari fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh dinul Islam. Sebab kita mengetahui bahwa ad-din adalah faraid. Ad-din asy-syara'i'u. Ad-din al-awamir wa nawahi. Sebelum kita mengetahui bahwa agama ini perintah dan larangan. Agama ini adalah kewajiban-kewajiban. Agama ini adalah syariat. Maka perintah yang paling banyak disebutkan dan perintah paling kuat setelah tauhid setelah kalimat syahadatain adalah salat maka mu'alif mendahulukan kitab salat dari kitab yang lainnya dan dari sisi bahwa kita memahami dari dalil-dalil syar'i bahwa salat adalah merupakan tiangnya. Salat adalah merupakan apa? tiangnya. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salatu. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kan dikatakan tiang. Maka ini Mu'alib menahulukan kitab salat dari kitab yang lainnya. Kitab salat dari kitab yang lainnya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala kitabus salat. Kita akan jelaskan pada kesempatan hari ini makna salat lugatan wa istilahan, manzilatuha wa hukmu tarikiha. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas beberapa poin makna salat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kedudukan salat kemudian hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat. As-salatu lugotan bimakna doa. Ini as-salatu lugotan bimakna ad-doa. Kama tabata fi qawlihi ta'ala wa salli alaihim. Kama sabata fi qoulihi ta'ala wa salli alaihim inna salataka sakana lahum. Ay bima'na ud'u lahum. Yang artinya doakan bagi mereka. Ya. Wa qawnu as-salati dan keadaan sholat itu dinamakan doa? Listimaliha ala hakikati doa. Adapun sholat secara bahasa itu diartikan dengan doa karena sesungguhnya cakupan sholat adalah doa. Dan apa-apa yang ada di dalamnya adalah berkaitan dengan doa yang kita akan jelaskan nanti tentang doa yang dimaksud di sini. Wa amma fil istilah syar'i Adapun dalam istilah secara syar'i maka yang dimaksud dengan salat adalah ibaratun ibaratun anil af'ali wal aqwal al ma'lumah al muftatahatu bit takbir al muftatimatu bit taslim Adapun secara syariah maka yang dimaksud dengan salat adalah ibarah au ismun sebuah nama ya. allati tatakawanu bil aqwal wal af'al al ma'lumah yaitu yang tergabung dari ucapan atau perbuatan al ma'lumah yang maklum atau al makhsusah yang khusus yang dibuka dengan takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka itu yang dimaksud dengan salat. Dan wajib bagi setiap muslim ketika ia mengartikan hakikat salat maka dia mesti untuk memahaminya dan menjelaskannya kepada makna yang ditunjukkan oleh dalil syar'i. Sebab para ulama sebagaimana jelaskan Imam Ibnu Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tafsiru artinya tafsir apabila datang dari sunnah maka tidak boleh lagi kita mengambil kepada makna yang lain. Maka kita harus mencukupkan makna syar'i. Jadi ketika salah seorang di antara kita membaca sebuah ayat wa aqimus salata wa atuz zakata الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Tegakkanlah sholat. Tunaikan zakat. Maka ketika kita diperintahkan menegakkan sholat, maka kita tidak boleh mengartikan bahwa sholat adalah bermakna doa saja. Lalu kita <clears throat> berdiri dan berdoa. Maka berarti kita telah sholat. Tidak. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna sholat dengan menjelaskan dalam hadis Malik bin Muhairid diriwayatkan oleh Imam Bukhari sallu kama raaitumuni usalli salatlah kamu sebagaimana aku salat fa haqiqatu salati fasaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan dan menjelaskan makna salat di dalam sunnahnya dan mempraktekannya di depan para sahabat dan beliau mengatakan kepada Malik ibnu Huwairith dan kepada para sahabat sallu kama raaitumuni usalli maka di sini saya ingin menjelaskan sebuah kaidah fifahmi hadis di dalam memahami agama ini Wajibnya seseorang ketika memahami sebuah makna kalimat di dalam agama ini kepada makna yang dimaksud dengan makna syar'i. Sebab makna di dalam agama ini ima makna lugawi, ima makna syar'i, ima makna al Sebab hakikat ta'rif di dalam din, maka ta'rif ditinjau dari segi bahasa, ta'rif ditinjau dari segi syar'i, ta'rif ditinjau dari segi urufi. Uruf yang dikenal dalam satu kaum. Maka sesungguhnya batasan-batasan di dalam sebuah mustolahat, sebuah istilah, maka istilah itu kadang-kadang kembali kepada lugawi Kadang-kadang istilah itu kembali kepada syar'i, kadang-kadang istilah itu kembali kepada syar'i. Dan apabila orang tidak memisahkan di antara ketiganya, maka bisa menyimpang. Umpama yang tadi ketika orang mengatakan wa aqimus salata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kunafa wa yuqimu salata. Wa yuqimu salata. Lihat. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimu salata. Ayat-ayat ini perintah menunaikan salat. Maka apakah yang dimaksud adalah mujarad doa hanya berdoa saja? Atau yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah al-hay'ah atau ibarah allati tatakawanu bil aqwali wal af'ali al-ma'luma al-makhsusah al-muftatahatu bit takbiri wa muhtatimatu bit taslim maka mesti kita memahami bahwa yang jelas adalah makna yang kedua bukan makna lugawi. Demikian juga seperti kita melihat terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan masalah bid'ah dan hakikat bid'ah. Yaitu tidak bisa memisahkan antara bid'ah lugawi dengan bid'ah syar'i. Karena bid'ah secara bahasa adalah al-amrul mukhtara min ghairi misalin sabikin, Mamduha atau madmumah, Sayyah atau hasanah. Sebab bid'ah secara lugawi adalah setiap perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Yang tidak ada pendahulu sebelumnya. Dan ini bisa kepada sesuatu yang terpuji ataupun tercela, baik ataupun buruk. Ini makna lugawi. Lagi mana istilahi? Maka arti dari bid'ah mesti terkumpul tiga perkara. Al-isdaf, an yudofa ila din ala yadulla alaihi dalilu. Di mana hakikat bid'ah di dalam istilah syar'i maka masih terkumpul tiga perkara. Al-ihdad, au al muhda membuat perkara yang baru atau sesuatu yang baru. Kemudian perkara yang baru ini diopatkan kepada agama yakni ihdatsun fid din. Membikin perkara yang baru dalam agama. Lam yadul alaihi dalil yang tidak ditunjukkan padanya dalil. Jadi kalau perkara yang baru bukan agama maka ini bukan bid'ah secara istilah syar'i. Oleh sebab itu Imam Syatibi mengatakan al bid'atu tariqatun fid dini muhtara'atun tudahi syari'atah Jelasnya. Maka di sini wajibnya di dalam memahami agama ini menyesuaikan mustolahat dan istilah-istilah itu harus dibenarkan lugawi atau syar'i atau urfi. Kemudian perlu dijabarkan dalam kesempatan yang mulia ini tentang masalah salat ini. Bahwa salat dikatakan secara makna lugawi adalah doa. Tetapi di sini kita memiliki satu kaitan antara makna lugawi dengan makna istilahi. Dan kondisi ataupun kedudukan solat itu diartikan dengan doa karena solat ini adalah mencakup kepada hakikat doa. Di mana doa mencakup dua perkara, doa ul masalah wa doa ul ibadah. Doa ul masalah wa du'aul ibadah. Wa du'aul mas'alah yastalzimu du'aul ibadah. Wa du'aul ibadah mutadamminun li du'ail mas'alah. Ya, kita doa itu kan ada dua, ada dua ibadah. Air at-talab Yang dimaksud ini ada berupa permintaan. Su'alul abdi li rabbihi tolabul amdi li rabbi yaitu berupa permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, tolak. Itu apa? Tolak. Permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa tolak, permintaan. Dan tentunya doa ul masalah yastalzimu doa ul ibadah. Artinya doa permintaan maka ini berkonsekuensi doa al-ibadah. Di mana yang dimaksud dengan doa ul-ibadah adalah hakikatul ibadah yal imtiad wal istislam. Al-khudu wa tadallul. Di mana hakikat dari ibadah adalah ketundukan kepatuhan. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. awamirihi wa tinabi nawahihi dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadhihi hakikatul ibadah. Maka ini adalah hakikatul ibadah yang dinamakan dengan ibadah. Ya, doa al-ibadah. Maka di dalam sholat ini tercakup dua perkara. Yang pertama doa ul masalah. Karena kita mengetahui di dalam sholat ada doa-doa. Doa ul istiqtah. Doa di dalam bacaan solatnya yaitu dalam bacaan Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim oleh sebab itu Nabi SAW telah membagi di dalam solat itu di dalam fatihah kismun solat wa kismun sana atau madh. oleh sebab itu Nabi SAW telah membagi surat Al-Fatihah dua. Pertama adalah berupa pujian kita kepada Allah. Oleh sebab itu ida qala abdu alhamdulillah faqad hamadani abdi. Sampai apabila kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim qad sa'alani abdi. Allah telah mengatakan bahwa hamba telah meminta kepadaku. Ya. Maka lihat di sini bahwa apa? Salat adalah apa? Doa. Doa ruku, doa tidak doa sujud, doa baina ini doa mutasyahhud ila akhiriha. Sampai kepada akhir apa? Salat. Maka terdapat di dalamnya apa? doa mas'alah. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan doa ul ibadah. Faqiyamul abdi Warukuhu wasujuduhu waljulus baina sajadataini waqulul harakat maka berdirinya seorang hamba sujudnya rukuknya berdirinya duduk di antara dua sujud dan seluruh harakat maka ini adalah hakikat ibadah sebab apa ketika orang berdiri dan ketika orang ruku, ketika orang sujud, ketika orang iktidal, maka ini adalah ibarat an khudu'il abdi li rabbih. Wastislamul abdi wa inqiyaduhu ala awamirihi ay awa, ala awamirillah. Maka tatkala seseorang itu ruku sujud berdiri dan duduk di antara dua sujud maka itu adalah hakikat tunduknya dan patuhnya seorang hamba kepada Allah. Dan inilah hakikatul ibadah. Al-khudu wa tadallul wal istislam wal inqiyad. Dan tidak diragukan lagi bahwa dalam doa ibadah adalah mutadamminun li du'a masalah. Dan tidak diragukan lagi bahwa kita mengatakan dalam ini ada dua perkara yang berkaitan. Dua ul mas'alah yastalzimu ul ibadah. Artinya ketika orang itu meminta kepada Allah, maka secara otomatis adanya al-khudu wal wal waraja wal khawf menimbulkan seseorang itu tunduk dan patuh, menyerahkan diri dan merasa kecil di hadapan Allah, berharap dan rasa takut kepada Allah Ta'ala wahadihi hiya hakikatul ibadah maka al-khudu wa tadallul sebagaimana yang tadi kita mengatakan ini adalah hakikatul ibadah wa du'aul mas'alah wa du'aul ibadah mutadhamminun li du'ail mas'alah sedangkan doa ibadah yaitu dalam tadi dalam bentuk kita hudu dan tadallul dia jawari dengan anggota badan ini maka secara otomatis mengandung doa masalah. Gimana? Lianna al-abda la yataqarrabu ila Allah bil qiyami wala bil ruku'i wala bis sujudi wala bil i'tidali wala ila ghairi dhalika illa yarju at-thawaba min Allah. Wa yakhafu 'adzabah. Fa hadha ad du'a. Sebab ketika seorang hamba dia melakukan berdiri ruku dan sujud dan dia duduk di antara dua sujud dan seluruh harokat yang dia lakukan maka itu dalam bentuk permintaan kepada Allah di mana ia mengharapkan pahala dari Allah taala dan rasa takut kepada Allah taala dengan melakukan perbuatan tersebut. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat salat. Tentang hakikat salat. Oleh sebab itu salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Jadi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Di dalam syariat ini. Nah. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa di antara yang menunjukkan kedudukan sholat dan tingginya kedudukan sholat adalah sangat banyak. Tetapi saya ingin menyebutkan sebagiannya saja min babi at-tadkir wa tanbih sebagai peringatan kepada kita. Ibadah yang paling terkumpul padanya hakikatul ibadah dan yang merupakan usulul ibadah pokok-pokok ibadah adalah sholat di mana di dalam salat telah terkumpul lima perkara telah terkumpul lima rukun telah terkumpul lima perkara yang menunjukkan alamatu khudu'il qalbil insani li rabbihi alamatul istislamil qalbil abdi li rabbih. Pertama, bahwa di dalam sholat telah terkumpul lima perkara, lima rukun yang merupakan alamat, yang merupakan ciri tunduknya seorang hamba kepada Rabbnya, penyerahan hati penyerahan jiwa seorang hamba kepada Rabbnya. Oleh sebab itu, salat pun dinamai dengan lima nama ini. Dinamai dengan al-qiraah, dinamai dengan al-qiyam, dinamai dengan ar-ruku, dinamai dengan as-sujud, dinamai dengan adzikru. Maka poin-poin ini adalah merupakan alamat yang paling pokok dari hakikat iman dan Islam. Dari hakikat ubudiyah. Dari hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa salat ini dinamakan dengan al-qiyam Faqad kalau Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Wa Allah Ta'ala qumil illa qalila. Berdirilah. Dan yang dimaksud salatlah kamu dalam keadaan khusyuk. Salatlah sebagian malah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan. Man qama Ramadan. Maka yang dimaksud di sini man qama ay man shalla. Yani man shalla. Maka kita ketahui bahwa di antara salah satu ibadah adalah qiyam berdiri yaitu menunaikan sholat kemudian kiroah Allah Ta'ala berfirman faqra faqra'u ma tayassara minhu wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قراءة Oleh sebab itu kita ketahui bahwa salat tidak sah kecuali adanya kiroah. La salata illa bi fatihatil kitab. La salata illa bi umil Quran. Ay bi kiraati umil Quran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umul qauma aqra'uhum. Ya umul qauma aqra'uhum. Wa qad qala ba'dul mufassirin ay aksaruhum Qur'anan. Ai aksaruhum Qur'anan. Paling banyak Qur'an. Qiraah. Dan dinamai juga ruku. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Warka'u ma'arrafi'in. Wa idha qila lahum urka'u la yarka'un. Salat adalah ruku. Sebagaimana Allah telah menamakannya adalah sujud. Fasabbih biham diRabbika, wa kun minas sajidin. Wasjud waqtarib. Maka ini dinamakan sujud di salat ini. Dan dinamakan juga dengan az-zikra, zikran. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Maka di dalam sholat tergabung berbagai jenis ibadah. Dan kita mengetahui jenis-jenis ibadah yang paling mulia di antaranya adalah kiroah. Kiroatul Quran. Maka qala Allah Ta'ala ikra bismi rabbikal ladzi khala. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka terkumpul berbagai kebaikan di dalam sholat ini. Dan jenis ibadah yang pokok. Dan apabila kita melihat bahwasanya sholat dan hakikat ibadah berkaitan dengan sholat yang saya maksudkan bahwa kita mengetahui ibadah secara bahasa adalah al-khudu wa tadallul. Al-khudu wa tadallul. Tunduk, menyerah, merendah. Maka gambarannya dan hakikatnya adalah ar-ruku wa sujud. Sehingga sangat berat apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah dan ia mengaku seorang muslim walam yarka walam yasjud apabila ia tidak pernah ruku dan tidak pernah sujud tidak mau ruku dan tidak mau sujud maka dikatakan sangat sulit alamatul khudu wa alamatul inqiyad wa alamatul istislam maka sangat sulit untuk didapatkan padanya ciri dia tunduk dan patuh dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui bahwa zikir adalah diperintahkan dan di dalam sholat terdapat zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan di dalam sholat itu dua perkara yang diperingatkan oleh Allah taala dalam surat yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan dalam surat Al-Fatihah yaitu tentang masalah al-ibadah wa mas'alatul isti'anah. Isti'anah. Maka dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi surat Al-Fatihah menjadi dan membagi salat itu dua bagian. قسم مدحي والثناء على الله وقسم الثاني الطلب السؤال di mana di dalam sholat ini Nabi SAW membagi pertama adalah berupa pujian kepada Allah Taala berupa kitab menyanjung kepada Allah Taala menyebutkan nama-namanya menyebutkan sifat-sifatnya menyebutkan kebesaran-kebesarannya menyebutkan keagungan-keagungan Allah Ta'ala. Yang dengan itu kita akan mengetahui akan kebesaran Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Bersikap tawadu. Tidak takabur, tidak sombong. Sebab kita mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi digabungkan di dalam hal itu adalah bentuk permintaan kita kepada Allah. Berupa isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hamba yang paling mulia, hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala yang menggabungkan dua perkara, yaitu antara ibadah dengan isti'anah. Sebab Imam Ibn Qayyim telah menjelaskan dalam kitab Mandari Jusalikin Ahlul Haq man jama amraini. Pengikut kebenaran adalah orang yang melakukan dua perkara. Ahlul ibadah wa ahlul isti'anah. Itu orang yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Lalu setelah itu berdoa dan meminta dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ahlul ibadah walaysa min ahli isti'anah. Itu orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala tetapi bukan ahlu isti'anah. Maka ini digambarkan yaitu orang-orang yang sombong. Minal Qadariyah Mu'tazilah. Dari kelompok orang-orang Qadariyah Mu'tazilah. Yang ia menyangka bahwa perbuatannya adalah diciptakan oleh dirinya dan apa-apa yang terjadi dalam dirinya berkaitan dengan hidayah yang berkaitan dengan petunjuk yang didapatkannya bukan taufik dari Allah tidak berkaitan dengan kehendak Allah dan iradah Allah dan kelompok yang ketiga adalah ahlul isti'anah walaysa min ahlil ibadah maka mereka adalah qadariyah Jabariyah Atba bin Safwan. Mereka adalah al -Ustiana. Yang dalam hati yang mereka menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Yang meyakini bahwa iman dan kufur adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Seseorang berada di dalam hak dengan taufik dari Allah Ta'ala. Tetapi ia bukan orang yang tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Ta'ala. Bahkan Qadariyah, Jabariyah ini berhujah terhadap kemaksiatan dengan takdir dari Allah. Maka ini pun sesat. Dan tentunya orang yang paling buruk laisa min ahli isti'anah wa laisa min ahli ibadah. Maka di sini ahlul haq adalah orang-orang yang sholat yang secara otomatis dia menggabungkan bayinah al-ibadah wa bainal isti'anah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara kedudukan sholat. Dan yang menunjukkan kedudukan sholat bahwa sholat ini diwajibkan kepada umat sebelum kita. Tidak ada umat yang diutus kepadanya seorang rasul seorang nabi kecuali Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka salat. Walaupun sudah barang tentu kaitiahnya dan caranya adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh nabi kita dan disyariatkan kepada nabi kita. Ya. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu dan bukan makomnya saya untuk menjelaskan itu semua. Tapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa kedudukan sholat Dan di antara yang menunjukkan kedudukan solat dan tingginya kedudukan solat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan solat dalam ayat Al-Quran dalam beberapa sigoh. Sigoh yang pertama adalah sigoh perintah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Datang dengan perintah Riba yang kedua adalah berupa ancaman dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sigoh yang ketiga di mana Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa sholat dan menunaikan sholat adalah merupakan sifat-sifat ahlul khair ahli takwa bagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Hudalil Mutaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Jelas ya. khair. Ini benar. Sigoh. Dan diantara sigohnya itu perintah untuk menjaganya Hafidhu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qaniti Beberapa sigoh tentang yang berkaitan dengan sholat. Dan di antara sigoh ataupun redaksi tentang penyebutan sholat adalah ancaman bagi orang yang melalaikan, Ancaman yang tidak dengan ikhlas sebagaimana solat-solatnya orang-orang munafik sehingga dinamakan solat mereka solat yang sahun solat mereka adalah siulan dan tepuk tangan wa makana salatuhum indal bait ila mukaan wa qasfiyah Dimana disebutkan dalam surat Al-Anfal tidaklah solat mereka di Baitullah kecuali siulan dan tepuk tangan saja. Dimana dalam apa dalam hadis ini, maaf di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat orang munafik adalah salat yang digambarkan mereka adalah salat yang berupa siulan dan tepuk tangan. Dia katakan siulan dan tepuk tangan. Dari sisi apa? Karena mereka melakukannya itu riaan, hanya riaan tidak dengan dasar apa? Ikhlas. Ya. Tidak dengan dasar ikhlas. Ya. Kemudian ada ancaman fawailulil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat tetapi tidak khusyuk. Ya. Mereka tidak melakukannya dengan khusyuk. Jadi berbagai ancaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggalkannya dinamakan dengan kafir. Ya, masalah nanti apakah kafir ini kafir akbar atau akbar itu masalah yang lain. Tetapi yang menunjukkan bahwa kedudukan sholat ini sangat besar. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala inna bain rajuli wa bain syirki al kufru Inna bayna rajuli wa bainas syirki wal kufri tarku salah. Sungguhnya pembeda di antara seorang dengan musyrik dan kufur adalah meninggalkan salat. Al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafah. Penyebutan kafir. Bahkan di antaranya berupa peringatan dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Dinyatakan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang meninggalkan satu kali sholat asar, maka seperti yang ia kehilangan keluarganya, dicuri harta dan keluarganya, seperti orang yang tidak punya apa-apa lagi. Man taraka salat al-asr yani ta'ammudan ka'annahu wutira ahluhu. Man taraka salat al-asr habitu amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya sia-sia amalnya adalah hilang. Dan dinyatakan di dalam hadis barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka seperti orang yang ya artinya keluarganya itu apa hilang ya, keluarganya hilang ini diantara apa Di antara poin yang sangat penting untuk dijelaskan tentang apa sholat ini dan di antara kedudukan sholat ini <clears throat> bahwa kita mengetahui sholat adalah akan menghapus dosa. Di mana Nabi saw Alaihi Wasallam mengatakan as-salawatul khams wal umratu ila umrah ya. wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun aw kaffaratun lima bainahuma salat yang lima waktu dari salat ke salat umrah ke umrah kemudian ramadan ke ramadan maka ia adalah sebagai penghapus di antara keduanya. Dan kita lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat, "Apa pendapatmu jika seandainya di pintu seseorang itu ada sungai, lalu dia mandi setiap hari lima kali dan menggosok badannya?" hal yabqa min ini apakah akan tersisa dari dakinya ataupun kotoran yang ada pada badannya? Pakalala tidak akan tersisa apa-apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah perumpamaan solat yang lima waktu. Jadi menghapus apa? Kemudian di antara keutamaan solat adalah tazkiyatun nufus tazkiyatun nufus. Bahwa di antara keutamaan sholat salah satunya adalah akan membersihkan jiwa kita. Dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap sendi-sendi Bani Adam akan ditulis dosa zina. Kedua mata melihat, kedua telinga mendengar, kedua tangan meraba, kedua kaki berjalan, hati bergejolak menghayal dan membenarkannya maka Allah telah telah berfirman inna salata. Sesungguhnya salat tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menghapus kemungkaran akan menghalangi seseorang dari perbuatan munkar. Jadi akan menghapus perbuatan apa? Mungkar. Kenapa ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang menunaikan salat orang yang bertakorub dengan ibadah salat yang mulia ini maka ia sujud ruku dimana kita mengetahui kedua mata harus menghadap kiblat dan disunahkan melihat tempat sujud. Dilarang kita untuk menoleh ke atas. Dilarang kita untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Apalagi kita berbalik arah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah tidak takut orang yang mengenadahkan pandangannya ke langit sehingga Allah Taala tidak mengembalikan lagi pandangannya menoleh ketika dalam sholat, maka itu adalah merupakan bagian dari tempalingan syaitan. Maka mata ini al mukbilu Allah. Kedua mata ini menghadap kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua telinga. Walaupun memang kita tidak berarti tidak mendengar sesuatu apa yang ada di luar. Tetapi seseorang adalah harus menghadap telinganya bahwa ia harus sadar ketika dia salah. Kemudian kedua tangannya dia tidak boleh bergerak kecuali dengan gerakan yang diperintahkan oleh sholat. Kecuali yang diperintahkan di dalam hakikat sholat. Tunduk, patuh. Ya. Bahkan kita tidak boleh bergerak apabila tidak dibutuhkan. Kita hanya diperintahkan bergerak dengan apa-apa yang diperintahkan di dalam sholat ini. Kedua kaki tidak boleh bergerak. Hati pun tidak boleh ingat. Maka kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholat seluruh tubuhnya dan sekujur tubuhnya menghadap kepada Allah Ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang merenungi dengan apa-apa yang ada di dalamnya, Kemudian kita mengetahui setiap sendi-sendi Bani ada, maka itu adalah sholat. Maka di dalam sholat kita melakukan bentuk-bentuk sholat, bentuk-bentuk kebaikan. Dari mulai kita mengangkat kedua tangan ketika bertakbiratul ihram. Kemudian kita ruku, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud. Dan kita mengetahui umir tu an asjuda ala sab'ati aubumin. Kita diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota badan. Dan setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Dan salah satunya adalah diajarkan kita berzikir dengan jari-jari tangan sendi-sendi yang kita miliki diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dinyatakan dalam sebuah hadis salah seorang yang akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat satu mil di arah satu kiamat, maka salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Fil masajid. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala adalah orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, salah satunya dengan sholat. Maka dengan itu, bahwa sekarang isu tentang apa? Tentang kedoliman di muka bumi ini. Maka sesungguhnya Islam adalah mengajarkan perdamaian dan ketentraman. Islam adalah agama yang menjaga semua itu. Adapun apa yang didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir maka itu adalah tipu daya belaka dan kebohongan belaka. Adapun dinul Islam sesungguhnya di dalam sholat telah diajarkan agar setiap mukmin tidak boleh menyakiti saudaranya dengan kedua bibirnya, dengan lisannya. Sebab ketika orang sholat maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia bertasbih, bertahlil, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua matanya memandang bukan dengan ainul hasad sehingga tidak menjadikan penyebab penyakit ain. Telinganya tidak dipakai mendengar tentang gibah dan namimah dan lidahnya tidak bisa bergerak dengan setiap apa yang dia dengar semata-mata. Kedua, bibirnya, lidahnya adalah bergerak apabila melihat itu adalah ada perintahnya ataupun ada maslahat bagi agama dan dunianya. Kedua tangannya pun tidak akan mendolimi orang lain, memukul, ataupun dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia telah istislam ingkian kepada Allah Ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara yang saya bisa sampaikan begitu banyak hikmah dan pelajaran di dalam surat bahwa salat adalah merupakan tazkiyatul qalb sebagai ketentraman hati, ketentraman jiwa. Oleh sebab itu Nabi saw Alaihi Wasallam telah menjadikan ketentraman jiwa dan ketenangan dengan sholat. Sebab seorang hamba menghadapkan diri kepada Allah Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kalau kita membuat sebuah misal, jika seseorang berdekatan dengan seorang presiden, jika seseorang berdekatan dengan seorang panglima, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena dia memandang bahwa seorang presiden memiliki sesuatu, memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki jaminan dan sebagainya. Kenapa kita Kenapa Anda? Kenapa kaum muslimin? Kenapa manusia? Tidak merasa lebih tenang kepada zat yang segalanya, yang ia memiliki segalanya. Zat yang maha sempurna. Zat yang memiliki sifat yang sempurna. Allah Ta'ala adalah sebagai pencipta kita. Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita. Allah Ta'ala yang mengurus kita. Allah Ta'ala yang merahmati kita, yang memberikan karunia kepada kita. Kenapa ketika kita mendekat kepada Allah Ta'ala lalu jiwaku tidak hadir dan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sholat adalah merupakan perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat besar yang wajib dipahami oleh setiap muslim. pelajaran yang selanjutnya adalah tentang hukum sholat. Sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Dan dia wajib ala kulli muslimin. Al-baligi al-aqili. Sholat ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan. Dan di dalam sholat hanya disyaratkan wajibnya adalah al-aqil wal balik. Jadi tidak berkaitan dengan safar, tidak berkaitan dengan mukim, tidak berkaitan dengan sehat. Tidak berkaitan dengan aman, tidak berkaitan dengan takut. Dan ini juga salah satu yang menunjukkan tentang keutamaan sholat. Bahwa sholat diwajibkan dengan berkumpulnya dua syarat. Ataupun tiga syarat yang tadi. Mukmin, akil, balik. Bahkan dianjurkan untuk diajarkan sholat kepada anak kita sejak umur tujuh tahun. Dan boleh kita memukul anak kita apabila ia meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Yang dimaksud adalah Abdur global mubaris, pukulan yang sifatnya mendidik, bukan pukulan menyiksa, melukai, ataupun dalam bentuk anarkis, bukan. Tetapi memukul yang sifatnya menakut, nakuti, memukul yang sifatnya mendidik. Tetapi juga ber, bukan berarti bahwa memukul tidak sakit. Sebab bukan takdib, kalau tidak menyebabkan dia gerah. Bukan sebuah pendidikan dan tidak ada artinya di dalamnya. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan sholat. Adapun berkaitan dengan sehat dan sakit tidak ada. Bagi yang sakit, bagi yang sehat diwajibkan sholat. Walaupun perbedaan ada beberapa ruh. Orang yang sakit boleh duduk, orang yang sakit boleh menjamah sholatnya. Demikian juga tidak berkaitan dengan aman dan takut. Ketika masa aman kita diperintahkan sholat. Ketika masa takut kita diperintahkan sholat. Demikian juga berkaitan dengan mukim dan safar. Sama saja. Ketika kita mukim wajib sholat. Dan ketika kita safar wajib sholat. Walaupun ketika safar dibolehkan untuk mengkosornya. Dan boleh untuk menjamaknya. Maka dalil Quran, Sunnah dan ijma menunjukkan solat adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua. Adapun hukum meninggalkannya, maka wajib diketahui bahwa apabila meninggalkannya juhudan biwujubiha atau anwujubiha bahwa kafirun ridatun an dinil Islam. Barang siapa yang meninggalkan solat karena ia mengingkari tentang wajibnya dan dia tidak beriman tentang wajibnya maka dia adalah kafir berdasarkan ijma maka dia adalah kafir berdasarkan ijma berdasarkan kesepakatan para para ulama jadi kafir berdasarkan kesepakatan para ulama nah. adapun tarikus salati atau man taraka ma'a i'tiqadi bi wujubiha faqad ikhtalafa ulama ila qaulain Adapun orang yang meninggalkan salat tetapi ia meyakini tentang wajibnya salat tetapi dia meninggalkannya karena kasal karena kelalaiannya dan kemalasannya maka para ulama berbeda pendapat kepada dua kawan Dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan dosa besar saja, ataupun fasik. Ya. Tetapi sebelum menjelaskan dalil-dalil di antara dua pendapat ini dan mana yang roji, saya ingin menyampaikan mukodimah di dalam masalah ini. Dan mukodimahnya ada tiga. Dan ini wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Poin yang pertama, di antara perkara yang wajib diketahui oleh talibul ilmi dan oleh kaum muslimin bahwa masalah ini adalah masalah yang terjadi perbedaan di antara para ulama qadiman wa hadisan dulu sampai sekarang. Artinya dikatakan tidak ada ijma tentang hukum meninggalkan sholat. Apakah kafir atau tidak kafir bagi orang yang mengimani tentang wajibnya. Dan saya akan sampaikan beberapa ucapan para ulama tentang masalah ini bahwa yang menunjukkan ini adalah istilah para ulama. Saya akan nukilkan beberapa kaul ulama. Pertama, kaul Imam Ibn Taymiyah قال وقد اتفق المسلمون على ما لم يأتي بشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا أهل السنة متفق على أنه لا يكفر بذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب ila akhiri kalamihi. Maka beliau mengatakan dan sepakat kaum muslimin bahwa siapa saja yang tidak datang dengan dua kalimat syahadat dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia adalah kafir. Adapun empat amal, yaitu sholat, zakat, saum, dan haji, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum yang meninggalkannya. Jadi para ulama berbeda tentang hukum yang meninggalkannya. Kita lihat ucapan yang lain, ucapan Ibnu Ibnu Abil Bar dalam kitab al hmm. Dia mengatakan terhadap ucapan yang mengatakan kafir. haza qaul qala bihi jama'atu al iman. Miman yaqul innal imana qaulun wa amalun. وقالت به المرجئة أيضا ila أن المرجئة تقول المؤمن المقير مستقبل الإيمان وقد ذكرنا اختلاف الأئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة Setelah dia mengatakan dalil yang menunjukkan tentang kafirnya sholat, lalu dia mengatakan maka ini adalah kaul dan telah berkata dengan ini adalah jamaah dari para ulama. Lalu menyebutkan ujungnya saja ini berkaitan dengan masalah kaul murjiah. Ya. Dan kami telah menyebutkan perbedaan para ulama ahli sunnah di dalam hukum meninggalkan apa? Sholat. Di dalam hukum meninggalkan apa? Sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Imam Al-Bagawi dalam syarh sunnah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi takfiri tariki salat al-mafrurati amdan dan telah berbeda pendapat ahlul ilmi tentang hukum kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Kemudian Al-Imam As-Sabuni. Waktalafa ahlul hadis fitarkil muslimi as-salata muta'amidan. Fakaffarahu Ahmad ibn Hanbal wa jama'ah minal ulama salaf rahimahullahu ta'ala. Ila akhiri kalamihi. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من العلماء السلف رحمه الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر. Jelas di sini beliau mengatakan telah terjadi perbedaan. Jadi telah terjadi perbedaan. Nah, maka wajib atas talabul ilmi untuk mengetahui bahwa ini adalah perbedaan di antara ahli sunnah. Bukan perbedaan di antara ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah. Sebab di antara adab bagi tolabul ilmi di dalam menghukumi saudaranya dan di dalam bermuamalah dengan saudaranya, salah satunya ia memahami tentang perbedaan para ulama. Apakah perbedaan ini adalah perbedaan yang sa'i artinya boleh ataupun perbedaan yang tidak boleh? Apakah perbedaan ini di antara ahli sunnah dan itu adalah perbedaan yang muktabar, perbedaan yang dihitung, bukan perbedaan yang syad, maka tolibul ilmi wajib untuk memahami ini. Agar dia tidak sembarangan menghukumi saudaranya. Dan masalah ini adalah perkara yang sangat besar dan perkara para ulama telah berbeda pendapat. Ini adalah mukodimah yang sangat apa wajib dipahami. Masalah yang kedua bahwa perbedaan yang berkaitan dengan masalah hukum meninggalkan sholat apakah kafir ataupun tidak kafir maka ini adalah bukan perbedaan antara ahli sunnah dengan orang khawarij dan dengan orang murjiah. Dalam arti apa? Bahwa di sini perbedaan yang tidak boleh kita menjadi tanazu. Perbedaan yang menyebabkan kita untuk saling tabdi. Apalagi tafsir. Tafsir. Artinya apa? Kepada orang yang menyelesaikan kita maka dikatakan mubtadi Sebab ini adalah perbedaan yang muktabar, perbedaan yang dihitung di antara para ulama. Dalam poin yang kedua ini, tolebul ilmi tidak boleh berkata. Kepada orang yang mengkafirkan, maka menuduh orang yang mengkafirkan dikatakan haruri. Ataupun dikatakan khawari. Dan demikian pula kepada orang yang tidak mengkafirkan sholat, lalu dia menuduhnya, maka ia dituduh sebagai murji. Maka tidak pernah terjadi ini di karangan ulama salaf terdahulu. Waqad warada al-asar awil qisah an imamaini jalilaini an imami Ahmad wal imami Syafi'i munaqasah an hadhihi al-mas'alah 'azimah. Dan telah datang asar dan telah datang kisah tentang sebuah munaqasah, sebuah kisah tentang munakosahnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, dua imam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan baina syai wa tilmidhihi di antara syai dengan muridnya. Di mana kisah itu tentang perdebatan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Di mana dikatakan Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad lalu bertanya, apakah engkau mengkafirkan orang yang masuk? Apa yang meninggalkan sholat na'an? Wahai Syekh. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, dengan apakah seseorang masuk Islam? Maka Imam Ahmad mengatakan bisyahadatain. Dengan apakah seseorang kafir? lebih bitariki sholat. Dengan meninggalkan sholat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan bagaimana apabila seseorang sholat dan dia tidak bersyahadat. Lalu disebutkan di situ maka berdiamlah Imam Ahmad dan tidak meneruskan lagi dialognya. Tetapi bersama itu keduanya saling memuji dan keduanya saling bersaudara. Dan tidak pernah menunjukkan dan berkata Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i adalah murji gara-gara dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menunjuk kepada Imam Ahmad ia adalah sebagai khariji. Sebab kedua-duanya sepakat al-imanu qawlun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sebab kedua-duanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan dan solat adalah bagian daripada iman. Juz'un minal iman adalah bagian daripada iman. Dan amal adalah merupakan bagian daripada iman. Karena kita mengetahui di dalam ayat Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ صَلَاتَكُمْ Apuan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ إِيمَانَكُمْ ayat salatakum. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan menyanyiakan iman kamu. Bersepakat kaum ahli tafsir yang dimaksud adalah sholat kamu yang menghadap ke baik Al-Maqdis. Dan mereka sepakat luasannya iman bertambah dan berkurang. Iman syu'abun wa Oleh sebab itu ahli sunnah di dalam masalah iman ya, dapat dibedakan dengan ahlu bid'ah dalam beberapa sisi. Sisi yang pertama dalam dairah ta'rif yaitu dalam ruang lingkup ta'rif di mana ahli sunnah mengatakan al-imanu kaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maka ahli sunnah mengatakan iman kaulun wa amalun iman ucapan dan perbuatan maka ahli sunnah mengatakan al-amalu minal iman al-amalu juz'un minal iman amal adalah bagian dari iman dan ahli sunnah tidak dikenal dulu bahwa amal adalah syartul iman. Baik syartul kamal ataupun syartul siha. Tidak dikenal ucapan seperti ini. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Ya. Demikian juga mereka tidak mengatakan juga jinsul amal. Bagian dari iman ataupun amal. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Amal dari iman cukup. Oleh sebab itu jangan ribut-ribut ya hari ini kita mengatakan al-amalu minal iman. Sebagaimana Allah dan Rasulnya dan para ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua ahli sunnah mengatakan al-imanu syu'abun wa ajaza. Yang kedua ahli sunnah mengatakan bahwa iman adalah apa? Memiliki cabang. Iman adalah memiliki bagian-bagian sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa situna syubah. Kemudian ahlu sunnah mengatakan al-iman darajat wa ahlul iman du darajat, al-iman udarokat, wa ahlul iman du darokat. Ahlu sunnah juga mengatakan iman punya darajat. Mengucapkan kalimat syahadatain tidak seperti sholat. Sholat tidak seperti memindahkan duri dari jalan. Walaupun memindahkan duri dari jalan adalah iman. Tetapi kita memahami memindahkan duri dari jalan tidak seperti kita menunaikan sholat. Hakikatnya dan keutamaan dan apa-apa yang ada di dalam Dan ahli sunnah mengatakan apa? Al-iman yazidu wa yankusu. yazidu bito'a wa yankusu bil maksiyah. Ahli sunnah mengatakan bahwa iman bertambah dengan to'at. dan berkurang dengan maksiat. Dan ahli sunnah mengatakan bahwa sahibul kabair, naqisul iman tetapi tidak dikatakan kafir. Maka ini adalah ahlu sunnah. Kalau kita berbicara tentang iman, berbicara tentang seperti ini. Dan bukan tuduhan murji ataupun khawarij dari sisi berbicara tentang masalah sholat ini. Dalam arti apa? Apabila orang mengatakan kafir meninggalkan sholat berarti dia murji, apa khawarij. Dan barang siapa yang mengatakan dia meninggalkan sholat adalah tidak kafir lalu dia dituduh murji. Maka ini lam yasbaq ahad man yaqulu hada wa man yaqulu bihada faqad khalafa manhaj salaf dan tidak ada ulama salaf yang mengatakan ini sedikit pun dan apabila ada orang yang mencoba-coba untuk menuduh temannya saudaranya dengan murji ataupun dengan khariji ataupun dengan haruri ataupun mengatakan sipulan khawarij murji dengan masalah ini maka dia telah menyelisih ulama salaf wallahu a'lam mukadimah yang ketiga dan terakhir pelajaran kita hari ini bahwa terjadinya apa yang berkaitan dengan masalah hilal. Perbedaan maka atas kaum muslimin terutama tolibul ilmi maka dia dalam mesti mentarjih mengambil mana yang rajih bihat ma yadharu ilaihi ilmu bagi tolibul ilmi bagi para pencari ilmu, maka dia adalah mentarjih di antara dua pendapat ini. Dan bagi setiap tolabul ilmi, mentarjih dengan ilmu yang nampak baginya. Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka ilm. Barang siapa yang nampak baginya bahwa yang meninggalkan sholat adalah kafir, kalian lebih ada maka adalah dia mengucapkan kalimat ini. Wa yataqarrabu ila Allah bihadzal qaul. Dan dia taqarrub kepada Allah dengan ucapan ini. Dan barang siapa man yatma'in, man yadhhar lahu dalil anna tarikat salati wa kafir wa inna mafasik falyakul bihadha wa yataqarrabu ilallah bihadal bihadzal qaul dan barang siapa yang tumanina dan nampak kepadanya ilmu bahwa yang meninggalkan sholat itu adalah tidak kafir apabila dia mengimaninya. Mengimani tentang wajibnya maka dia adalah mengucapkan dengan ucapan ini. Dan adalah dia takorum kepada Allah dengan ucapan ini. Walakin ma'adhalik talazim at-tadlil wa tabdi wa tafsik Pemima aula at-takfir ba'duhu min tetapi tidak mesti ketika kita meyakini satu kaul, satu ucapan untuk menganggap yang menyelisih kita adalah mubtadi, pasti apalagi kita mengatakan kafir dan sebagainya. Karena ini adalah perkara yang jarohilap perkara yang terjadi perbedaan di antara para para ulama. Maka, waktu iman rahimakumullah, setiap mustahid mengamalkan istihadnya setiap tolibul ilmi mengamalkan dengan ilmu yang nampak baginya. Dan bagi orang awam, maka baginya adalah mengikuti salah satu kaul di antara kaul ulama, fal amru sahlun, maka perkaranya adalah mudah. Barangkali ikhwati iman rahimakumullah, e, pelajaran yang pertama dalam kitab salat ini baru dijelaskan masalah mukadimah ini, dan belum dijelaskan tentang mana yang rojih di antara dua pendapat yang mengatakan kafir atau bukan kafir insya kita akan jelaskan pada nanti minggu yang kedua insya Allah. Nah, demikian ikhwatal Islam para pendengar di manapun Anda berada, kajian kita untuk kesempatan di hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada Hafirullah Ta'ala dan secara langsung beliau sampaikan dari kompleks Mahad Ibnu uh, Afwan Mahad uh, eh, Ihya Sunnah Tasikmalaya Jawa Barat Alhamdulillah dan masih e, eh, mukadimah dari pembahasan kitabus salat beliau sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita. Selanjutnya ikhwatal Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di on air kami layanan on air di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Taib untuk yang pertama Ustaz kami angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana Pak? Dengan siapa? dari Pak Waryadi. Iya Pak Waryadi di Rawalumbu. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya Bapak. Silakan. Halo. Iya silakan Bapak. Eh uh, ini Ustad, Ustad bilang uh, mencarilah ilmu kepada ahli sunnah dan jauhkanlah kepada ahli bidah. Namun dalam konteks ini kita selalu kesulitan mencari guru-guru atau ustadz-ustadz yang uh, ahli sunnah karena hampir di kebanyakan itu banyak yang ya kurang sunnah lah sehingga yeah. kesulitan di dalam lingkungan lingkungan kemasyarakatan di masjid dan lain hampir mayoritas ya banyak bid'ah jadi gimana nih caranya kita mencari seorang guru yang ahli ya. sunnah cara penyebarannya orang-orang sunnah kepada mm. uh, untuk menyebarkan ilmu sunnahnya itu nah Terima kasih Pak Waryadi. Cukup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menanggapi atau menjawab pertanyaan ini silakan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diwajibkan ya, mencari ilmu itu kepada ahlinya Sebab Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadir isma'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u min al-'abd walakin al-qabl ilm biqabdil ulama' حتى لو لا يبقى عالم اتخذ الناس رؤاسا جهالا فسئلوا فأبتوا فضلوا وأضلوا وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء الإمام المبارك الإسناد من الدين فانظروا أمن تأخذوا دينكم كان الناس لا يسألون عن الرجال Falamma waqa'atil fitan kunna nas'alu anir Perhatikan kepada dalil-dalil ini. Bahwa kita diperintahkan mengambil ilmu dari ahlinya. Mengambil ilmu dari orang yang memiliki ilmu. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya yakni ahlu dzikir al-alimu bil kitab wa sunnah. Itu orang yang alim kepada Al-Qur'an dan sunnah. Lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah." Jadi apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Jadi kalau urusan fatwa, urusan untuk menjelaskan agama kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang kedua sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang dari seorang hamba, tetapi Allah Taala mengangkat ilmu dengan matinya seorang ulama. Dan apabila telah mati para ulama dan tersisalah orang-orang yang bodoh, lalu mereka diminta fatwa, lalu mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Lalu imam Musirin dan Imam Ibn Mubarak mengatakan, Al-isnadu minad din. Inna hadzal ilma dinun. Panduru aman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu riwayat, ilmu sanad artinya dalam hal ini mengecek, mengetahui keberadaan dan kedudukan derajat seorang yang meriwayatkan agama kepada kita adalah merupakan satu kewajiban. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama itu. Dalam ucapan Muhammad di Sirin juga mengatakan dulu ketika para sahabat dan di dalam masa keemasan dan dalam masa-masa bersih belum muncul ahlu bidah, maka mereka tidak pernah bertanya tentang siapa rawi, siapa pembawa berita. Li'anna sahabat udul, karena sahabat semuanya adalah adil. Tetapi tatkala munculnya fitnah, tatkala munculnya kesesatan, maka Imam bin Musirin mengatakan kami baru bertanya tentang sanad. Apabila seseorang menceritakan suatu cerita dan menisbatkan satu perkara kepada agama, maka kami berkata, asmid lana rijalakum. Ini yani, asnid rana au udkur lana isnadakum sebutkan kepada kami sanatnya Nah, maka ini adalah sebuah kaidah umum. Ini adalah sebuah landasan umum bahwa seorang mukmin menerima kebenaran dari ahlinya. Min ahli sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi hari ini? Maka keberadaan seseorang itu ma'ruf diketahui bi akwalihi wabi bi wa bi tasarrufatihi. Ma'ruf baina al sinatir rijal. Bahwa sesungguhnya orang itu akan dikenal. Dikenal dengan penyebutan manusia, dikenal dengan apa yang dikatakannya. Dikenal dari sikapnya, dikenal dari perbuatannya, dikenal dari penukilan manusia ma'ruf ya. Alul ilmi akan dikenal dengan ilmunya. Alul hak akan dikenal dengan haknya. Dan apa-apa yang dikenal dan apa-apa yang dilihat dan apa-apa yang muncul maka itu adalah sebuah penilaian buat kita. Dan apabila tidak mampu maka bertanyalah kepada orang-orang yang telah dikenal baiknya telah dikenal lurus manhajnya, telah dikenal lurus akidahnya. Apabila antum berada dalam sebuah daerah, lalu ada orang bertanya, bagaimana manhajnya si fulan? Laki ini bukan mimba bitoan, tujuan awalnya. Tetapi adalah mimba sabut fi ahdiddin. Tetapi ini adalah bab kehati-hatian di dalam mengambil agama. Di mana kita bertanya dan kita bertanya kepada orang yang alam di tempat itu, orang yang dikenal. Sebab para ulama terdahulu pun mereka bertanya kepada Yahya ibnu Ma'in, kepada Imam Ahmad, kepada Imam. Umpamanya Supian ibnu Uyainah, Supian ibnu Supian Sauri dan yang lainnya. Mereka bertanya tentang bagaimana pula, bagaimana saya meriwayatkan hadis dari si dan sebagainya. Demikian juga hari ini. Maka dianjurkan bagi kita bertanya kepada orang yang lebih tahu wallahu taala Nah, selanjutnya kami angkat berikut dari pertanyaan Bapak Salim di Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya kan ini Pak penyakit lumpuhnya sulit bergerak. Iya. Kemudian saya sholat di jama boleh nggak ya? Pertama, Kedua, di jamaah setiap saat pak iya setiap saat hmm. kemudian di, di, di, di, di, kemudian, di, apa di di jamaah ya? antara maksudnya uh, yang sesuai dengan uh, kaidah pak ya itu dengan asar begitu, ya. maghrib dengan isya, ya. begitu pak ya. ya. Itu setiap saat, mau setiap hari. Ya karena sulit bergerak. Karena lumpuh Kenapa? Uh, iya Ustaz silakan. Ketika apa katanya tadi ketika siapa? Uh, ketika lu, uh, eh, so, saat ini kondisi lumpuh Bapak Salim Oh, hmm. Sulit bergerak. Sulit bergerak ya. Iya. Ya. Kemudian uh, ada lagi Pak? Yang kedua, hmm? saya sholat tidak menghadap ke kiblat boleh nggak ya Pak? Ya, iya. Ya. Karena kondisi tadi Pak ya. Iya betul. Nah terima kasih cukup Bapak Salim. Betul. Ada lagi? Penjelasannya terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Nah. Oh, yang pertama kita mengetahui tentang tadi pertanyaan Bapak dalam kondisi lumpuh dan bertanya tentang dua perkara. Pertama, bolehkah menjamak sholat dalam setiap waktu? Yang kedua, bolehkah sholat tidak menghadap kiblat? Kaidah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abdulus sholati ala waktiha. Jadi, sholat yang paling abdul adalah pada waktunya. Pada waktunya. Maka sangat dianjurkan bagi bapak, ya, walaupun dalam keadaan lumpuh, untuk bisa sholat dalam setiap waktunya. Sebab itu adalah lebih akbar. Ya. Sebab itu adalah lebih apa? Lebih akbar. Ya. Tetapi, ya kalau udah berkepanjangan seperti ini, maka tidak mengapa Bapak untuk melakukan sholat, terkadang melakukan jamaah. Jadi sholat terkadang melakukan apa? Jamak. Jadi menjamak sholat tidak mengapa, tetapi terkadang. Adapun sepanjang hidup bapak menjamak sholat, walaupun itu adalah ya, mungkin sebagai udur dibolehkan, tetapi ini khilaful aula. Artinya menyelisih yang lebih kuat, yang lebih abdol. Sebab insya Allah bapak masih mampu untuk melakukan sholat pada waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, juga tentang menghadap kiblat. Ya. Diusahakan ya bagi bapak ya kondisinya adalah untuk menghadap kiblat. Jadi kondisinya adalah untuk menghadap kiblat tempat tidurnya gitu ya. Tempat berbaringnya adalah menghadap kiblat. Tetapi jika waktu tertentu ya, ini kan mestinya kalau ada anak ya suruh anak manggil anak untuk menghadapkan bapak ke kiblatnya. Sebab tidak sah sholat tanpa ke kiblatnya. Tetapi apabila tidak ada anak di rumah dan tidak mampu bergerak sedangkan sholat telah ada telah datang, maka tidak mengapa ya bapak menunaikan sholat dengan tanpa menghadap apa kiblatnya. Sebelum kita mengetahui fa'ina matwalu fasama wajibullah. Nah. Artinya di kemana saja kamu menghadap maka disitulah wajah Allah ataupun menurut sebagian kaum mufassir maka itulah kiblat yang Allah taala kehendaki. Nah. Ya. Maka di sini artinya Eh, kembali kepada dalil umum fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan sekemampuan kamu dan diusahakan Bapak untuk mencari ya eh, apa eh, kesempurnaan. Jadi mencari kesempurnaan kecuali memang ya tadi sangat berat ya tidak mengapa nah. dan tidak mampu tidak mengapa seperti tadi tidak ada yang menghadapkan kiblat. Tapi kalau ada yang menghadapkan kiblat ya hadapkan dulu sebelum apa? Sebelum sholat wallahu taala. Demikian untuk Bapak Salim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, kesabaran untuk uh, antum dan selanjutnya kami berikan kesempatan berikut dari penelpon ketiga ada Ibu Nur di Jakarta Timur kembali. Assalamualaikum Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini nanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang bernajar untuk puasa setiap hari? Untuk bernajar? Iya, untuk puasa setiap iya untuk bernajar puasa setiap hari dan sholat tahajud setiap malam seperti itu hmm. Ustaz. Hmm. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernazar, ya, ya bernazar untuk sholat uh, sholat malam setiap uh, akhir malam dan uh, puasa setiap hari. Bagaimana Ustaz hukum nazar seperti ini? Ya, ini termasuk nazar yang ya artinya apa? Ya, Nadar dalam perkara yang kita tidak mampu itu adalah tidak bolehnya. Dan nadar yang menyebabkan kita ya, terbebani di luar kemampuan diri kita itu adalah tidak boleh. Sebab ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap nadar tersebut. Ya. Jadi menyebabkan orang akan melanggar dan tidak mampu menunaikan nadarnya. Di mana tadi nadar untuk melakukan sholat malam satu per tiga malam maka ini masih dibenarkannya dari sisi nadarnya dalam arti tidak sampai nadar maksiat ini. Tetapi apabila menadar semacam itu sehingga membebankan dirinya dan memberatkan dirinya, maka ini pun tidak boleh. Sebab di dalam hadis alaikum bima tatikun. Adalah kalian untuk melakukan amal yang kamu mampu. Maka jika orang bernadar kepada sesuatu yang tidak mampu termasuk gulu fiddinillah termasuk bulu dalam agama Allah Ta'ala. Padahal sholat malam itu bisa dilakukan pada awal malam, pada pertengahan malam, dan tentunya yang paling abal pada akhir malam. Tetapi nadar yang kedua ketika tadi ibu bernadar untuk melakukan saum setiap hari, maka ini maksiat. Sebab dilarang saum setiap hari. Saum yang paling abal. Sebab nadar yang paling apa saum yang paling abal adalah saum sehari dan buka apa? Satu hari. Sehari. Hmm. Jadi saum sehari dan buka sehari dan itu apa? Saum Daud ya. Nah. Dan Nabi SAW mengatakan la somaliman somal abad. Tidak ada pahala saum bagi orang yang saum selamanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika ada orang tiga orang tadi yang mengatakan kepada Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha lalu berkata beliau aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah maka aku pun menikah dan aku pun sholat dan aku pun tidur dan aku pun saum dan aku pun berbuka jadi kalau nadar seperti ini jadi nadar itu walaupun ya nadar ini para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum nadar adapun hukum menunaikan nadar apabila nadar to'at, maka hukumnya adalah wajib Apabila nadar maksiat ataupun nadar syirik maka tidak boleh ditunaikan. Nah, tetapi dari sisi apakah nadar ini terpujinya? Maka para ulama mengatakan nadar itu ada dua, ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Kalau nadar mutlak artinya orang bernadar tanpa dikaitkan dengan apa-apa, maka ini tidak tercela. Tetapi ada nadar yang menurut sebagian para ulama diharumkan, tercela, yaitu nadar muqayyad. Sebab di dalam hadis dinyatakan tidak ada nazar kecuali datang dari orang yang bakhil. Yaitu apabila orang mengatakan kalau saya lulus saya akan bersodako. Kalau saya begini akan begitu. Jadi seolah-olah dia melakukan kebaikan ketika dia mengaitkan sesuatu kepada dirinya. Dan perlu kita ingat ya bahwa apa tadi nazar dalam sesuatu yang memberatkan itu tidak boleh. Sebab kita diperintahkan syadidu wa qaribu. Alaikum bima tatikun. Halakal mutanatiun. Jadi tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang akan memberatkan kita. Ataupun yang akan menyebabkan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti tadi. Ataupun bernadar sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang yang dilarang. Ya. Sesuatu yang yang dilarang Allah taala. Baik, Ustaz apabila uh, yang bernazar tadi uh, tidak melaksanakan uh, nazarnya yang tadi tidak mungkin untuk terlaksana atau uh, yang uh, bersifat maksiat apakah ada kafar dalam hal ini Ustaz? Apabila kalau yang tidak berkaitan dengan yang tadi ya, apa nadar yang pertama, yeah. Iya. <clears throat> apabila dia bernadar untuk melakukan sholat malam pada akhir waktu, maka itu wajib bagi dia adalah untuk menunaikan apa? Kafarah wajib dia untuk menunaikan kafarah apabila ia tidak menunaikannya. Tetapi saya menganjurkan untuk tidak bernadar seperti ini. Iya. Jadi untuk tidak bernadar seperti ini kenapa? Sebab rentang untuk melanggar nadarnya sendiri dan akan memberatkan diri sendiri. Hmm. Sedangkan agama ini apa? Mudah. Mudah. Nah. Adapun yang kedua tentang apabila nadar kepada maksiat, apakah ada kafarahnya atau tidak? Maka di sini terjadi perbedaan para ulama. Hmm dan wafu alam pendapat yang roji yang saya lihat dan nampak dalilnya bahwa nadar maksiat juga tidak ada kafarahnya. Hmm. Allah taala a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat eh, pertanyaan dari eh, pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk yang eh, kami angkat pertama dari saudara Abdullah dan Bapak Bapak e, Ibrahim ya di Jakarta Timur yang bertanya, e, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan e, perintah salat secara langsung saat Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat e, kami dapati bahwasannya terjadi tawar-menawar e, jumlah rakaat salat yang diperintahkan e, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, apakah hikmah yang bisa kita petik dari hal ini? Mohon penjelasannya jazakallah khairan hikmah ya. Nah. Pertama, hikmah bahwasanya di sini adalah sebagai ikhtibar. Jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. ya. Kepada kita. Ya, artinya ujian dengan perintah itu. Ya. Dan yang kedua, bahwasanya di situ menunjukkan tentang rahmah, rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di mana Allah taala tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu. Jadi dengan sesuatu yang tidak tidak mampu. Maka ketika memberatkan maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi hal tersebut dan mengurangi perintah tersebut jadi mengurangi perintah tersebut. Sebagai pertanda dan kesesuaiannya dinamakan ad sama samah. ad yusrun. Bahwa agama ini adalah mudah. Agama ini adalah apa? Agama ini adalah mudah. Kemudian hikmah. Ini adalah sebenarnya tidak wajib atas kita untuk mengetahui hikmah. Dan tidak boleh seseorang mengaitkan ibadahnya dengan semata-mata dengan hikmah. Sebab perlu kita ketahui bahwa seseorang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, intinya adalah istislam wal intiyyah, Yaitu ketundukan dan kepatuhan tanpa harus menoleh kepada hikmah ini. Sama saja kita mengetahui hikmah ataupun tidak mengetahui hikmah di dalamnya, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Tetapi tidak diragukan lagi. Apabila seseorang memahami hikmah dari perintah Allah, hikmah dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah itminan, menambah keteguhan, ketenangan, menambah kekuatan iman, bertambah ilmu dan seterusnya. Dan apa? Dan seterusnya. Ya. Dan itu tidak mesti. Dan itu apa? Tidak mesti. Dan diantara yang paling besarnya adalah menunjukkan karunia Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantaranya justru itu adalah menunjukkan tentang kedudukan sholat. Tentang kebesaran apa? Sholat. Sampai, sampai Allah Ta'ala pertama kalinya mewajibkan untuk 50 sholat dalam setiap sehari semalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkannya lima kali dengan 17 rakaat dalam sehari semalam yang menyamai kedudukan 50 kali sholat. Dan di sini pun menunjukkan bahwa amal umat yang terakhir itu sedikit, tetapi dari sisi pahalanya adalah dilipat gandakan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perumpamaan kalian dengan umat yang sebelumnya adalah bagikan seorang pekerja ataupun bagikan seorang majikan ia mempekerjakan para pekerjanya dibagi pada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang bekerja sampai duhur, maka mereka adalah digambarkan Yahudi dan mereka mendapatkan satu kirot. Dan yang kedua adalah yang bekerja dari duhur sampai asar, maka dia mendapatkan satu kirot. Dan itu adalah orang Nasara. Dan yang ketiga adalah yang kerja dari waktu asar sampai waktu maghrib, maka ia mendapatkan dua kirat dan itu adalah umatku dan itu adalah kalian. Lalu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang cemburu. Kenapa kami yang banyak amalnya, tetapi kami sedikit pahalanya? Maka Allah Ta'ala mengatakan, itulah karuniaku kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Kemudian diantara hikmah yang wajib kita pahami, bahwa perintah Allah Ta'ala adalah sesuai dengan istitoah, sesuai dengan kudroh yang ada pada makhluk ini. Tatkala kekuatan manusia itu adalah berbeda dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, maka ketika umat ini kemampuan jasadnya adalah berbeda dengan kaum yang sebelumnya, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada umat yang mulia ini. Tetapi bersama itu Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada umat yang mulia ini. Tetapi waktu iman rahimakumullah. Penelitian kepada hikmah bisa yang benar, bisa salah. Yang terpenting bahwa seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah tidak terkait ataupun tidak apa terpaku kepada hikmah yang disebutkan di dalamnya. Allah taala. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali untuk yang kedua dari beberapa pertanyaan juga yang hampir sama. Ustadz, uh, mohon dijelaskan sebelum masuk ke pembahasan hukum uh, atau fikih uh, mengenai sholat, mengenai uh, hukum uh, bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal, meninggalkan sholat baik juhud maupun malas maka dia pasti kafir. uh, tidak uh, tidak perlu melihat hatinya. Uh, barang siapa yang tidak meyakini dia kafir maka dia sendiri telah kafir berdasarkan zahir hadis eh, yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat adalah kufur. Mohon penjelasannya Ustaz, manakah yang rojih dari uh, uh, hukum orang yang meninggalkan sholat kafir ataukah uh, ada tafsir di sini mohon penjelasannya kita akan jelaskan nanti dengan dalil-dalilnya hmm. dan perkataan para ulama dan ya bantahan di antara keduanya jadi mohon untuk bersabar ya nah. tetapi yang saya ingin sampaikan sebagai mukadimah ini bahwa ini adalah masalah istihadiah, ya yasimu fihil hilaf yasubu fihil khilaf yaitu perkara istihadiah yang di situ boleh adanya perbedaan diboleh adanya apa perbedaan walaupun ya barangkali saya sampaikan sebelumnya bahwa saya adalah condong kepada orang yang mengapa mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Jadi condong pendapatnya. Jadi pendapat saya adalah kepada orang yang mengatakan kafir dan nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dan saya tadi telah mengatakan bahwa e, apa perbedaan ini telah disebutkan dalam mukadimah yang ketiga yang nampak baginya dalil bahwa kafir maka berkatalah dengan pendapat itu. Ya. Dan barang siapa yang nampak kepadanya bahwa dalil itu tidak menunjukkan kafir, maka berkatalah dengan itu dan takwa kepada Allah dengan ucapannya. Jadi setiap orang akan dihisap dengan ilmu yang didapatkannya dan ilmu yang nampak kepadanya wala taqfu ma laysa ilmun wallahu taala alam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari penelpon dan sudah masuk e, Ibu Saudah di e, Jakarta Pusat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Uh, ini saya mau menanyakan, kalau sholat sama kosar itu kan mengejar waktu ya. Tapi kalau sholat sama biasa, misalnya ya pergi dekat tapi pas e, pergi itu misalnya maghrib sebelum maghrib pergi tapi terus sampai ke isya hmm. baru pulang ke rumah. Yeah. Nah itu maksud saya kalau misalnya disama dengan isya sesudah salat isya boleh merasakan salat baktiah isya atau tidak gitu atau salat sunat lainnya. Hmm. hmm, hmm. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. uh, mungkin juga perlu dijelaskan mengenai kedudukan uh, sholat jamaah dan kosar, Ustaz, eh, agar lebih uh, jelas kembali. Ya. Nah. Kita akan masuk nanti nah, kepada nah, bab iya, iya. jamaah kosor dan sebagainya nah, dalam kita hmm. kitab hmm. Mundatul Iya. Hmm. Tetapi saya memberikan mukadimah. Nah. Bahwa <clears throat> pertama antara jamaah dengan kosor bukan dua perkara yang mesti bersatu. Jadi jamaah dengan kotor bukan perkara yang mesti bersatu. Orang kadang mengkosor tidak menjama, orang menjama tidak mengkosor. Jadi alasan untuk mengkosor juga beda, alasan untuk menjama juga apa? Beda. Tetapi kaidah-kaidah umumnya begini. Jadi kaidah umumnya begini. Kaidah yang pertama, salat itu asalnya dalam waktunya. Inna salat akan ala mu'minina kitaban mau kuta. Jadi kita mau kuta. Maka sholat itu mesti dilakukan dalam waktunya. Maka seorang mumin tidak boleh menunaikan sholat kecuali dalam waktunya. Termasuk asalnya seorang mumin tidak boleh menjama. Kecuali apa? Ada udurnya untuk menjama. Ya, seperti sakit, seperti karena hujan, lebat, karena hujan, atau ya, karena tadi sapar, maka dia dibolehkan untuk apa? Untuk menjama sholat. Jadi untuk menjama apa? Menjama sholat. Nah, maka tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa alasan. Jadi tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa apa? Alasan. Dan tidak mesti ketika orang safar harus menjama. Sebab asal yang paling abdul sholat dalam waktunya tidak dijama kalau ibu itu pepergian, lalu santai acaranya, santai, nggak apa, nggak berat, nggak ada apa-apa. Maka walaupun boleh untuk menjamak sholat, tetapi jika ibu sholat dalam waktunya ada lebih asbah. Adapun pertanyaan ibu, apabila menjamak sholat, adakah sholat ba'diyah atau qobliyah? Ya jelas, apabila menjamak, maka tidak ada sholat qobliyah, dan tidak ada sholat ba'diyahnya. Nah. Jadi dalam hadis itu walam yusabbih, dia tidak bertasbih. Allah alam ya. Sebentar ulama yang maksudkan tidak bertasbih adalah tidak melakukan sholat tatawu ya, hmm. apabila menjamak sholat. Demikian juga mengkosor sholat. Apabila orang mengkosor sholat, sudah barang tentu tidak ada sholat tatawunya. Iya. Artinya tidak ada sholat rawatibnya. Allah alam. Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Bapak uh, Abdullah di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz. Nah, halo. Nah, silakan, Pak. Mau tanya, apabila ada seorang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja beberapa kali gitu ya, hmm. Ustaz ya. Hmm. Itu bagaimana bentuk taubatnya dan apa bentuk kafaratnya Ustaz? Iya. Ya. kalau khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersabar ya. Iya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang masalah ini dalam pertemuan yang kedua insya Allah. Hmm, hmm, hmm. Jadi supaya apa uh, dengan dalil-dalilnya pendapat para ulamanya gitu ya. Yeah, nah. Eh, tentang taubatnya bagaimana gitu. Nanti yeah. kita akan jelaskan insya Allah. Mahan untuk bersabar ya. Insya Allah. Nah demikian eh, dan eh, semoga kita dipertemukan di eh, kajian berikutnya ya dan mohon untuk tetap mengikuti kajian ini dengan Pak Abdullah dan pendengar yang lainnya. Berikut satu pertanyaan dari pesan singkat kembali yang kami angkat dari Ibu Abu Laila di Cibitung Bekasi. Uh, Ustadz bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang meninggalkan sholat? Kalau kita benci, apakah ini termasuk benci karena Allah ataukah kami khawatir apabila kebencian ini hanya Eh, menjadikan eh, hubungan eh, dengan mereka yang meninggalkan sholat itu menjadi renggang dan dakwah tidak tersampaikan. Mohon penjelasannya Ustaz bagaimana sikap terbaik menghadapi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, nah. Kita harus paham ya. al bukdu fi hukukil ibad wal bukdu fi hukukillah. Murka, kebencian ada yang berkaitan dengan hak manusia. Ya. Maka sesungguhnya kita dilarang untuk benci Ya, seperti umpamanya karena orang berbuat salah perkara dunia kepada kita, kita tidak tidak diperintahkan untuk benci. Ya. Tapi yang kedua adalah al-bughdu fi Murka karena hak-hak Allah. Yaitu apabila ar-rajul yartaqibu hududallah. Apabila seseorang itu melanggar batasan-batasan Allah, maka kita diwajibkan untuk benci. Sebab dinyatakan urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Sebab kita tahu bahwa inti iman, pokok iman benci karena Allah dan cinta karena Allah Ta'ala. Oleh sebab itu apabila Bapak tadi membenci orang yang meninggalkan sholat maka mesti ikhlas bencinya. Yaitu kebencian itu adalah berkaitan karena ia meninggalkan perintah Allah. Nah, dan kebencian ini apa mesti ditampakkan dalam perkara yang bohir? Ya. Kebencian kepada orang yang meninggalkan sholat, apakah perlu ditampakkan dalam perkara yang bohir? Maka jawabannya boleh dan tidak boleh. Gimana boleh dan tidak boleh? Iya. Artinya boleh kita menampakkan kebencian dalam bentuk bohir apabila ada maslahatnya bagi agama kita dan agama dia. Umpama, ya, kita menampakkan kebencian tidak menyalaminya. Agar dia insaf, oh ini satu kampung tidak menyalami saya nih karena saya tidak sholat kan gitu. Bisa. Nah. Tidak dijawab, dikucilkan sekampung oleh orang sekampung di situ. Dan diprediksi oleh kita semua bahwa ia akan kembali dan merasa malu dengan tidak sholat. Tetapi satu ketika kebencian itu terkadang tidak dinampakkan. Mungkin kita mendatanginya, menasehatinya, kemudian kita berbaik-baik kepadanya. Ya. Dia bahkan mungkin dibantu orangnya ini. Maka yang berkaitan dengan apa? Dengan perkara yang bohir, kebencian ini Ya, terkadang bisa dinampakkan, terkadang tidak. Terkadang abdol, baik. Karena ini adalah masalah ya apa? Kebentian ini. Kebentian. Jadi bisa dinampakkan, bisa tidak. Gitu. Terkadang. Tetapi tentang masalah hati tidak boleh. Ada kecintaan kepada orang yang meninggalkan sholat. Mencintai dia. Gitu. Mencintai apa dia? Jadi di sini kita harus memisahkan ya. Hatta kepada orang kafir. Kepada orang kafir wajib kita benci. Tapi apakah kebencian itu selamanya harus ditampakkan dalam bentuk bohir dalam arti dalam bentuk bohir ini kita menyerangnya atau dan sebagainya tidak Tetapi apa artinya menampakkan kebencian dalam bentuk bohir maka itu dilihat dari sisi maslahat dan kekuatan yang ada di tangan kita dan kondisi orang yang melakukan maksiat itu bukan hanya sholat ya sebenarnya ini bukan hanya apa sholat kata dengan orang kafir dengan orang yang fasik dengan pelaku dosa pelaku peminum koma dan sebagainya maka ini dilihat dari segi maslahat maborot yang ada di dalamnya jadi yang ada apa di dalamnya walaupun nanti juga kita bahas tentang apa hak hukumah. Apa hak kodi terhadap orang yang tidak sholat. Maka nanti ada bab yaitu yang dinamakan takzir hukuman had had bagi orang yang tidak sholat diminta taubat apabila tidak ya itu lain masalah dan sebetulnya kita akan bahas nanti di dalam pembahasan yang selanjutnya. wabarakatuh. Tapi Ustaz, selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk uh, kajian kita Ustaz ya Dari pesan singkat Umu Zulfa di Bogor Ustaz Barakallahu Fikum, uh, bagaimanakah eh, cara atau kiat-kiat agar bisa merealisasikan uh, salah satu fungsi sholat untuk mencegah kemungkaran? Karena uh, kita uh, berupaya untuk sholat dengan sebenarnya akan tetapi tetap juga uh, terjatuh di dalam, di dalam uh, kemungkaran atau uh, perbuatan dosa. Demikian Ustaz ya ada beberapa hal yang wajib kita pahami dari semua itu. Poin yang pertama dari sisi ketika orang menunaikan sholatnya. Maka ia harus memahami terlebih dahulu kandungan-kandungan dari sholat. Dan makna-makna dari sholat, hakikat dari sholat. Dan makna-makna yang dikandungnya seperti tadi dijelaskan dan yang kedua, bahwa ia harus menyertakan poin-poin yang lain, yaitu di mana seorang mukmin agar tetap istiqomah dan melaksanakan dari makna sholat yang tadi maka dia harus menjauhi pintu-pintu fitnah harus menjauhi pintu-pintu keburukan harus menjauhi pintu-pintu fitnah, pintu-pintu keburukan. Artinya apa? Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa seorang mukmin pertama harus menjaga pandangannya, harus menjaga telinganya, harus menjaga kedua tangannya, harus menjaga kedua kakinya, menjaga hatinya. Maka bagi kita semua pertama harus membuka pintu dan menempuh pintu-pintu kebaikan. Dan kita harus menginginkan dan membuka pintu-pintu kebaikan itu dan menempuh pintu-pintu kebaikan itu. Sebab lihat di dalam ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bil husna fa sayunasiruhu lil usra. Maka lihat di dalam ayat ini bahwa dari sisi orang itu akan berada dalam kebaikan dan terjaga dalam kebaikan. Maka itu terjadi dari sisi pertama irodah Kemudian dari sisi mujahadah, dari sisi istimal kulal wasail, dari sisi pertama adanya keinginan, adanya usaha, adanya kesungguhan, dan ia menempuh jalan-jalan untuk mendapatkannya dan menggunakan seluruh alat-alat yang dimilikinya menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya untuk mendapatkan semua kebaikan itu. Dan lihat orang yang terjumur kepada keburukan, maka dikatakan wa mambakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Maka di sini apa? Ketika orang itu menjauh dari kebenaran, lalu dia tertarik, belok, condong kepada keburukan itu dan dia tidak menggunakan wasilah-wasilah itu untuk kebaikan, tetapi apa yang dia milikinya dari awadawah, pendengaran, penglihatannya, maka dia terjerumus, itu maka dia dibukakan. Maka dia dibukakan. Maka orang ketika sholat, maka dia mesti sholat sebelumnya, sholat ketika di pertengahannya adalah sholat setelahnya sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang tadi wallahu taala a'lam barangkali sampai di sini uh, pertemuan kita hari ini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin